وأخواتي كمسلمين كمسلمات يعني مليكن الله تبارك وتعالى وجدا شكرك كتاب الله تبارك وتعالى, وتعالى Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah taala untuk junjungan dan panutan kita Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membaca karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al nawawi rahimahullah taala dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang pertanyaan Jibril alaihi salatu wasalam yang kedua. Tatkala Jibril alaihi salatu wasalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Jibril alaihi salatu wasalam bertanya tentang Islam Kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Di mana pembahasan terakhir kita telah menjelaskan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Tabaraka Ta'ala dan kita juga telah jelaskan iman kepada hari akhir dan penjelasan terakhir juga telah kita jelaskan adalah iman dengan takdir Allah tabaraka taala, ketentuan Allah tabaraka taala yang buruk maupun yang baik. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang muliakan oleh Allah tabaraka taala, kita akan melanjutkan pembahasan pertanyaan yang ketiga yang diajukan oleh Jibril alaihi salatu Wassalam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana Jibril berkata setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tentang iman, Jibril mengatakan sadaqta, engkau benar ya Rasulullah, engkau benar ya Muhammad. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, fa anil ihsan, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah tabaraka taala. Fa illam takun tarahu, jika seandainya engkau tidak mampu untuk memiliki ihsan pada tingkat yang pertama ini, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya fa innahu yaraka bahwasanya ketahuilah bahwasanya Allah tabaraka taala pasti melihatmu ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala al ihsan secara lugah secara bahasa maknahu al itqanu wal in'am ihsan secara bahasa maknanya adalah al itqan dan al-in'am. Ini makna al-ihsan secara bahasa itu tatkala kita melakukan suatu pekerjaan dengan baik, suatu melakukan satu perbuatan dengan baik, maka itu disebut dengan ihsan. Tatkala kita memberikan kebaikan kepada seseorang atau kepada siapapun, maka ini secara bahasa disebut dengan al-ihsan. Dan lawan al-ihsan adalah al-isa'ah. Lawan al-ihsan adalah al-isa'ah. Dan tatkala kita melihat pengertian bahasa dari al-ihsan, maka sangat erat kaitannya dengan pengertian ihsan secara syariat. Tatkala ihsan secara bahasa adalah al yaitu melakukan satu perbuatan dengan sebaik mungkin, maka jika seandainya kita kaitkan dengan amal saleh, maka amal saleh tidak dilakukan atau tidak dikatakan baik dalam timbangan syariat kecuali apabila kita lakukan amal saleh tersebut dengan sebaik mungkin tatkala melakukannya. Dan tentunya kita semua paham bahwa suatu amal perbuatan dalam Islam tidak akan baik pelaksanaannya kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Karena itu kita akan dapati penjelasan-penjelasan para ulama tentang ihsan ini tatkala dikaitkan dengan ibadah dalam Islam, maka seorang yang melakukan ibadah kepada Allah taala ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini secara bahasa ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dan ihsan secara istilah para ulama rahimah taala menyebutkan ada dua sisi. Ihsan secara istilah ada dua sisi. Dilihat dari sisi ihsan yang kita lakukan kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka taala, kemudian ihsan yang kita lakukan kepada makhluk sesama kita. Kita ulang, ihsan pengertiannya secara istilah, secara syariat ada dua sisi. Yang pertama dilihat dari sisi ihsan yang kita lakukan kepada Sang Pencipta yaitu Allah Tabaraka taala. Sisi yang kedua ihsan yang kita lakukan kepada makhluk sesama kita. Adapun ihsan secara atau ihsan dari sisi kepada Khalik, maka ini insya Allah akan kita jelaskan sesuai dengan penjelasan Nabi SAW, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu Faillam illam takun tarahu fa yara." Sedangkan ihsan dari sisi melakukan kebaikan kepada makhluk, maka ini bentuknya sangat banyak. Para ulama rahmat ta'ala mengatakan bahwa seni ihsan kepada makhluk adalah badlu jami'il manafi' badlu jami'il manafi' min ayyi naw'in kana ila ayyi makhluqin kana. Ihsan itu apabila dikaitkan dengan sisi kepada makhluk, dikaitkan dengan makhluk, maka ihsan itu adalah memberikan kebaikan kepada siapapun dan kebaikan dalam bentuk apapun. Ini ihsan ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah kalau kita lihat dari sisi melakukan ihsan kepada sesama kita makhluk yaitu memberikan kebaikan kepada siapapun dan kebaikan dalam bentuk apapun. Karena itu kita akan lihat bahasa-bahasa syariat, baik yang difirmankan oleh Allah Tabaraka taala maupun yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala Allah berfirman tentang ihsan yang artinya berbuat baik kepada sama makhluk. Nabi SAW ber, bersabda tentang masalah ihsan yang dikaitkan dengan berbuat baik kepada makhluk. Di antaranya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang muliakan oleh Allah Tabaraka taala Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah berfirman wa qadha rabbuka Allah tabaraka taala memerintahkan kalian telah berwasiat kepada kalian agar kalian beribadah hanya kepadanya dan wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana dan melakukan ihsan kepada kedua orang tua. Apa maksud dengan ihsan? Kita sebutkan tadi badlul manafi' memberikan kebaikan dalam bentuk apapun kepada orang tua. Memberikan kebaikan apapun kepada orang tua. Ini maksud ihsan dalam ayat ini. Wabil walidaini ihsana. Kemudian juga kita akan lihat tatkala Allah tabaraka taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 77 di saat Allah Tabaraka Taala menceritakan tentang korun agar menjadi pelajaran bagi kita, Allah Tabaraka Taala mengatakan wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah ولا tansa nasibaka minad dunya. Kemudian Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah mengatakan dan berbuat baiklah engkau kepada makhluk berbuat baiklah engkau kepada makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini mana ihsan? Kita lihat dari sisi ihsan kepada makhluk, sesama makhluk. Yaitu badlul manafi, memberikan manfaat kepada sesama makhluk, memberikan kebaikan kepada sesama makhluk dalam bentuk apapun kebaikannya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Dan tentunya yang lebih jelas mana ihsan dari sisi ini adalah sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu an Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا الكتلة فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم syafratahu wal yurih dhabihatahu. Insyaallah hadis juga ada dalam uh, kitab ini Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim ini Nabi SAW bersabda innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian apa? Al-ihsan. Allah SWT wajibkan kalian untuk melakukan ihsan. Ala kulli syai. Kepada semuanya. Dalam segala hal. Allah Tabaraka katalah perintahkan kita untuk melakukan ihsan kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh, faidah qataltum fa sinu al -kitlata. Jika seandainya kalian membunuh, pembunuhan yang dibolehkan oleh syariat, maka bunuhlah dengan cara yang yang baik, dengan ihsan. Bagaimana supaya orang yang yang dibolehkan dibunuh tersebut dengan sifatnya meninggal. Allah tabaraka wa taala mengatakan fadribu fawqal anaki wadribu minhum kullabanan. Allah perintahkan untuk memenggal apa? leher. Ini pembunuhan yang sangat memberikan kemudahan bagi yang dibunuh. Dan ini diakui oleh siapapun bahwa syariat Islam tatkala dilakukan hukum kisas, maka bentuk kisas, bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh Islam ini adalah pembunuhan yang paling dirasakan mudah bagi orang yang dibunuh, bukan bagi yang melihat. Mungkin kalau bagi yang melihat terlihat apa? Kejam, sadis. Tapi bagi yang dibunuh ini paling mudah. Dan itu disepakati oleh semua ahli. Fa'idha qataltum fa'ahsinu al-kitlata. Kalau saat kalian bunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ihsan. Wa idza dabahtum fa'ahsinu ad-dibhata. Jika saat kalian akan menyembelih hewan. Jadi bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada hewan juga kita diperintahkan untuk ihsan. Nabi SAW katakan, fa'idha dabahtum fa'ahsinu ad-dibha. Kalau saatnya kalian menyembelih hewan, maka sembelilah dengan cara yang baik. Apa kata Nabi? Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Hendaknya salah seorang di antara kalian tatkala menyembelih dia tajamkan pisaunya. Dia tajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatau dan hendaknya memudahkan bagi yang disembelih dari hewan tadi. Ya, jadi jangan seperti menggergaji. Ya, kalau bisa menarik dengan sekali tarikan selesai, maka itu jauh lebih baik. Sekali, kemudian kalaupun seandainya sekali tidak bisa, maka mungkin dua kali. Jadi secepat mungkin kita menyembelih ini sangat baik. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang juga tidak asing bagi kita semua. Nabi SAW katakan di saat ada seorang sahabat yang mengasah eh, uh, pisaunya di hadapan hewan yang akan disembelih olehnya. Maka Nabi SAW menegurnya. Nabi SAW katakan, apakah engkau akan menyembelihnya dua kali? Apakah engkau akan menyembelihnya dua kali? Jadi tatkala kita akan sembelih hewan, sahabat ini tatkala akan menyembelih hewan, dia asah pisaunya di hadapan hewan tadi. Nabi SAW katakan, apakah kau akan menyembelih dua kali? Islam melarang kita karena Islam memerintahkan kita untuk melakukan ihsan kepada makhluk. Jadi bukan hanya kepada manusia sampai kepada siapa? Kepada hewan kita juga diperintahkan untuk berbuat baik. Bahkan Nabi SAW katakan, kafa bil mari ithman, cukuplah seorang dikatakan berdosa apabila dia menyia setiap makhluk yang berada di bawah tanggungannya. Bukan hanya seorang manusia yang berada di bawah tanggungan kita yang harus kita nafkahi setiap hari. Kemudian tatkala kita lalaikan kita berdosa sampai tatkala kita punya hewan peliharaan, hewan peliharaan, kemudian kita sia-siakan, kita sia-siakan, kita tidak berikan makan, kita tidak berikan minum sehingga mungkin hewan ini akan mati atau hewan ini akan kelaparan, maka ini kata Nabi SAW cukup dikatakan kita ber, berdosa. Bahkan tidak asing di kalangan kita semua seorang wanita yang masuk neraka gara-gara apa? seekor kucing yang dia dia ikat, dia kurung. Kemudian seekor kucing ini tidak diberi makan dan tidak diberi minum sampai kucing tadi mati. Apa kata Nabi Sallam? Wanita ini masuk ke dalam ke dalam neraka. Ini sisi ihsan kepada makhluk. Ini sisi ihsan kepada makhluk. Jadi Islam agama kita memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama makhluk bahkan bukan hanya kepada manusia sampai kita diperintahkan untuk juga berbuat baik kepada hewan, kepada binatang. Ini khani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Adapun ihsan dari sisi kepada sang khalik, sang pencipta, maka itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ihsan dari sisi kepada ihsan yang kita lakukan kepada sang khalik, maka inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Di mana Nabi SAW bersabda, Tatkala ditanya tentang masalah ihsan, Nabi SAW mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu katarahu fa'ilam takun tarahu fa innahu Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, jika seandainya tidak maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala. Pada penjelasan ihsan kepada Sang Khalik kita akan bacakan penjelasan ya tentunya kita singkat dari penjelasan beliau yang cukup panjang yang disebutkan oleh atau yang disampaikan oleh Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al Syekh hafizahullah taala di mana syarah beliau dalam Al-Arba'in An-Nawawi adalah sebagaimana yang pernah kita sebutkan syarah yang paling uh, ringkas sebenarnya dan syarah yang memuat syarah-syarah para ulama sebelumnya. Sehingga akhirnya tatkala kita membaca penjelasan para ulama terkait dengan lafaz hadis yang ada di dalam kitab ini, kadangkala kita sulit memahami, kita sulit memahami. Namun tatkala kita kaitkan dengan penjelasan beliau hafizallahu taala maka kita bisa memahami dengan mudah. Terkait dengan ihsan maka beliau menjelaskan dengan dengan cukup panjang kan tapi tentunya kalau dibandingkan dengan para ulama sebelumnya penjelasan beliau itu tidak terlalu panjang. Tapi penjelasannya Masya Allah me me mewakili semua penjelasan para ulama yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Beliau Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya ihsan itu ada dua martabah, ada dua tingkatan. Rukunnya satu, tapi dalam rukun yang satu itu ada dua tingkatan. Ya, rukun iman ada ah, rukun Islam ada berapa? Ada lima, sedangkan rukun iman ada enam, sedangkan rukun ihsan ada satu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu dan dalam satu rukun ini ada dua tingkatan. Disyaratkan oleh sabda Nabi kita yang mulia SAW, ihsan dari sisi kepada sang Khalik. Beliau mengatakan, Zakara maqam al-muraqabah. Dalam rukun ihsan yang disabdakan oleh Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan tingkatan muraqabah. Ini tentunya tingkatan yang paling bawah. Beliau awali penjelasan dengan tingkatan yang paling bawah, baru tingkatan yang kedua yang di atasnya. Jadi ihsan pada tingkatan yang pertama adalah tingkatan muraqabah, yaitu tingkatan merasa selalu diawasi oleh oleh Allah tabaraka taala. Wa hiya maqamu nas. Dan ini adalah tingkatan yang padanya mayoritas manusia. Jadi mayoritas manusia yang baik, mayoritas manusia yang mukmin, yang muslim itu sampai pada tingkatan yang ini, yaitu tingkatan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh oleh Allah tabaraka taala. Ini kalau sampai kalau tidak sampai minimal tingkatan apa? Iman. Kalau nggak sampai juga minimal minimal apa? Islam. Kalau nggak sampai juga, hah? Nggak ada kebaikan hidup kita. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal kalau seandainya pada tingkatan Islam saja tidak sampai kita maka kita sama seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf walaqad dhara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins sungguh kami telah tetapkan sebagai penduduk neraka jahanam Allah taala banyak dari kalangan jin dan manusia lahum qulubun la yaqiluna biha mereka punya hati akan tapi tidak digunakan untuk berfikir walahum a'yunun la yubsiruna nabiha. Mereka memiliki mata akan tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adzanun la yasma'u nabiha. Mereka memiliki pendengaran akan tapi tidak digunakan untuk mendengar. Allah katakan ulaik kal an'ami balhum adal. Mereka itu bagaikan al-an'am, bagaikan apa? Hewan ternak. Bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kenapa Allah sebutkan hewan ternak? Allah tidak sebutkan binatang yang lain karena memang hewan ternak adalah binatang yang paling bodoh. Hewan ternak itu apa? Sapi, kambing, unta. Ayam nggak masuk. <laughs> Antum bilang ayam nanti kurban pakai ayam boleh. <laughs> kurban pakai ayam boleh. Tapi kalau yang antum ternak benar. Ini kita hewan ternak dalam istilah syariat. Jadi kaum muslimin muliakan oleh Allah berbadan besar akan tapi tidak pintar. Gitu. antum melihat sapi, kerbau begitu besar badannya sampai ada mungkin ratusan kilo. Akan tapi tatkala anak kecil membawanya dia ikut saja, itu perhatikan. Maka Allah sebutkan mereka yang tidak sampai pada tingkatan Islam ini lebih sesat daripada hewan ternak kata Allah Taala. Jadi kalau kita tidak bisa sampai ke tingkatan Islam, yang beliau katakan wahyamakamu akhirinas tingkat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah tabaraka taala, selalu merasa diawasi oleh Allah, ini adalah tingkatan mayoritas manusia yang baik. Kalau sampai maka mereka sampai di tingkat ini. Maka saya katakan kalau kita mungkin merasa tidak sampai minimal kita pada tingkatan iman, mukmin. Kalau juga mungkin tidak sampai pada tingkatan mukmin, minimal tingkatan muslim, Islam. Karena tingkatan Islam ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi beliau mengatakan tingkatan yang pertama dari ihsan adalah muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah. Beliau mengatakan fa innahum idza wasalu ila hadhihi martabah fa innahum ya'budunahu jalla wa ala ala maqamil muraqabah. Kalau seandainya seorang manusia sudah sampai tingkatan ihsan pada tingkatan ini, maka mereka beribadah kepada Allah seakan-akan mereka itu selalu diawasi oleh Allah. Selalu diawasi oleh Allah. Fa idza raqaba Allah fi shalah, tatkala dia melaksanakan salat, merasa diawasi oleh Allah, ya merasa diawasi oleh Allah tabaraka taala maka subhanallah dia pasti tatkala melakukan salat akan baik dalam salatnya selalu merasa diawasi oleh Allah selalu merasa berada di hadapan Allah subhanahu jalla wa ala ini tingkatan yang pertama ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah Fahada maqamul ihsani bimuraqabatillahi jalla wa ala lil abd ini adalah tingkatan tatkala seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Allah tabaraka taala selalu Allah subhanahu wa taala memandangnya Selalu Allah SWT memperhatikannya. Sehingga tatkala dia akan melakukan ibadah, maka sebaik-baik dia lakukan. Tatkala dia akan melakukan dosa, maka dia tidak berani. Dia tidak tidak berani. Kenapa? Karena selalu merasa apa? Diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini khwani kaum muslimin, perasaan ini, sikap ini, sifat ini kalau ada, ini subhanallah sudah luar biasa. Apalagi kalau kita pada tingkatan yang lebih atas lagi. Kalau tingkatan ini kita sudah sampai, maka insya Allah ibadah yang kita lakukan pasti akan sebaik-baiknya kita lakukan. Dosa gak akan berani kita lakukan karena selalu diawasi oleh Allah Taala. Karena pandangan Allah selalu memandang setiap saat. Ilmu Allah dimanapun anda melakukan aktivitas apapun Allah pasti mengawasi kita. Jadi sulit. Sebagian orang mengatakan mudah merasa tidak sulit. Allah tabarak wa taala ingatkan wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an kamu tidak berada dalam satu keadaan apapun kata Allah. Dan tidak ada satu ayat yang kau baca dari Al-Qur'an dan tidak ada satu pekerjaan apapun yang kau kerjakan illa kunna 'alaikum syuhudan kecuali kami menjadi saksi bagi kalian. Dan Allah tabarak wa taala mengawasi kita. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, baik dalam keadaan ibadah maupun dalam keadaan maksiat, di tempat yang gelap maupun di tempat yang terang, dalam keadaan sendirian maupun bersama orang lain, sampai mungkin kita berada dalam perut bumi sekalipun Allah mengetahui kita. Ini tingkatan ini kalau bisa kita sampai ke tingkat ini subhanallah. Kita akan menjadi seorang hamba yang selalu baik dalam melakukan ibadah, dan selalu berusaha untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Ini tingkatan yang pertama yang disebut dengan tingkatan al-muraqabah, yaitu selalu e, merasa diawasi oleh Allah taala. Sedangkan tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan yang pertama ini, yaitu tingkatan musyahadah. Satu muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, yang kedua adalah muraqabah. Eh, afwan yang yang kedua adalah musyahadah, yaitu seperti seorang yang melihat Nabi SAW katakan, hakaan ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat melihatnya, itu melihat Allah. Jadi musyahadah. Tingkatan musyahadah yaitu seakan-akan melihat Allah. Dan perlu diperhatikan ikhwani, kaum muslimin yang muliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan seakan-akan melihat Allah, bukan melihat zatnya Allah. Bukan melihat zatnya Allah. Karena poin ihsan ini disalahgunakan oleh sebahagian. Yang anehnya, mereka sampai ke tingkatan ihsan, tapi melewati Islam dan iman. Bayangkan, mereka sampai katanya sampai ke tingkatan ihsan, tapi mereka melangkahi Islam dan iman. Sehingga mustahil. Maka kita ingatkan bahwa ini maksud dengan Allah ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ini maka musyahadah. Ini maknanya bukan musyahadatul dzat, seakan-akan melihat zat Allah. Kalau dikatakan seakan-akan melihat zat Allah, inilah akhirnya seorang itu membayang-bayangkan Allah tatkala dia melaksanakan ibadah kepada Allah taala. Dia bayangkan zatnya Allah. Bisa nggak kita bayangkan zat Allah? Bisa tidak kita bayangkan zat Allah? Kenapa? Kenapa? Karena antum tidak pernah melihat Allah. Gimana antum bayangkan? Antum pernah melihat pantai yang ada di satu daerah misalnya? Belum pernah saya. Pernah mendengarnya? Belum pernah juga. Ah coba bayangkan. Gimana antum bayangkan sesuatu yang tidak pernah antum lihat, sesuatu yang tidak pernah dikatakan tentang hakikatnya, antum bisa antum nggak akan bisa bayangkan. Maka kalau seandainya antum bayangkan, pasti antum akan bayangkan dengan sesuatu yang antum lihat, yang pernah antum lihat atau yang pernah antum dengar. Makanya para ulama rahimah ta'ala tatkala membahas tentang asma dan sifat, mereka contohkan dengan seorang yang buta di muka bumi yang tidak pernah melihat kecuali seekor ayam jago. Ayam jantan. Itu saja yang pernah dia lihat, kemudian dia buta. Tatkala dikatakan melihat matahari, oh mataharinya Masya Allah panas sekali, oh matahari seperti jengger ayam ya Karena yang terbayang di memorinya hanya apa? Ayam jantan. Saya melihat gunung, kayak kaki ayam ya. Ya jadi dia akan membayangkan sesuatu yang dia dengar dengan sesuatu yang pernah dia lihat atau pernah dia dengar. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Dan Rabbul Alamin, Allah Tabaraka Ta'ala dan Nabi kita yang mulia SAW hanya menyampaikan sesuatu tentang asma dan sifat bagi Allah Tabaraka Ta'ala. Akan tapi Nabi SAW dan Allah tidak menyebutkan tentang hakikat zatnya. Hakikat tentang sifat tadi, hakikat tentang zatnya Allah tidak disampaikan. Maka bagaimana kita bisa membayangkan? Maka ketahui bahwasanya maksud anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, bukan musyahadatul zat, seakan-akan melihat zat Allah, bukan. Makanya Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan yang dimaksud dengan anta'budallaha ka'annaka tarah, seakan-akan kan, eh, seakan-akan engkau melihat Allah, yakni musyahadatul sifat. Seakan-akan engkau melihat Allah, yakni melalui sifat-sifat yang dikabarkan oleh Allah Taala. La musyahadat dzat, bukan menyaksikan zatnya Allah tabaraka taala. Apa maksudnya? Yu'na biha, maksudnya musyahadatu athari sifatillah taala fi khalqih. Engkau melihat pengaruh yang bisa engkau saksikan dari sifat Allah di makhluknya. Khani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Fa innal mu'mina kullama 'azuma ilmuhu wa 'azuma yaqinuhu bi sifatillahi jalla wa ala wa bi asma'ihi arja'a kulla shay'in yahsulu fi malakutillah ila ismin min asma'illah au ila sifatin min sifatihi subhanahu jalla wa ala. Beliau mengatakan seorang mukmin setiap ilmunya tentang Allah makin kuat. Ilmunya kepada Allah makin kuat. Keyakinannya kepada Allah semakin hari semakin bertambah dan tentunya ini dengan mempelajari asma dan sifat. Jadi semakin dia pelajari makna al-aziz, semakin dia pelajari makna al-qahar, semakin dia pelajari makna al-hamid, semakin dia pelajari sifat dan nama-nama Allah tabaraka wa taala, tentunya ilmunya makin luar biasa tentang Allah tabaraka wa taala, makin paham tentang Allah dan imannya keyakinannya juga makin kuat. Kalau seperti ini, maka dia akan kembalikan setiap sesuatu yang dia lihat kepada nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah tabaraka taala. Ini maksudnya. Ini khani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Sehingga dia melihat terkala ada seorang diberikan oleh Allah tabaraka taala kasih sayang yang sangat luar biasa, dia ingat dengan kasih sayang Allah tabaraka taala. Dia ingat dengan kasih sayang Allah. Tatkala dia melihat orang yang memiliki kekayaan mungkin, maka dia ingat tentang kekayaan yang dimiliki oleh Allah tebar taala. Jadi dia kembalikan semua yang dia lihat, semua yang dia saksikan ini kepada siapa? kepada Allah, maka seakan-akan dia melihat Allah. Jadi yang terlihat olehnya adalah semua yang terkait dengan Rabbnya subhanahu jalla wa'ala. Dan ini tingkatan yang pasti akan memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi seorang hamba. Ini kalau sudah sampai tingkat ini bahagia luar biasa. Ibarat kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala boleh mengatakan, "Mada yaf'alu adaibi?" Apa yang akan dilakukan oleh musuh kepadaku? Jannati bi sadri. Surgaku ada di mana? Di dadaku. Surga ku ada di dadaku. Intaraduni, jika saatnya mereka mengusirku, fatar disiaha. Pengusiran itu bagiku adalah tamasya. Kalau mereka usir aku dari tempat tinggalku diusir, diusir dari tempat tinggalku, maka tak kala aku diusir, aku merasa itulah tamasya. Wa in habasuni fahabsi khalwa. Jika saatnya mereka memenjarakanku sendiri di ruangan besi, maka aku merasa saat itulah aku sudah berkhalwah dengan Allah, bermunajat dengan Allah Tabaraka taala. Ini orang seperti ini Allah sudah sampai tingkat ihsan, maka orang ini adalah orang yang paling berbahagia sekalipun kita lihat secara zahirnya adalah orang yang paling sengsara. Ini khwani kaum muslimin surga surga apa namanya? Surga dunia ini. Surga dunia dan itu semua dasarnya adalah tingkat ilmu kita, iman kita kepada kepada Allah taala. Jadi sampai ke tingkat ini bukan antum duduk di gelapan antum bayangkan tentang tangan Allah, nggak akan sampai antum. Akan tapi antum belajar asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, antum belajar syariat-syariat Islam, maka tatkala ilmu antum makin kuat, keyakinan antum makin kuat, lambat laun antum akan sampai ke tingkat ihsan yang paling tinggi Kalau sudah seperti ini maka yang antum cintai hanya yang dicintai oleh Allah. Yang antum inginkan hanya ridha Allah. Dunia ini kecil bagi antum. Tapi sekali lagi ini masih teori bagi yang berbicara. Teori bagi kita hanya baca penjelasan ulama. Kita berangan-angan sampai sekarang untuk sampai ke tingkatan ini. Tapi kayaknya sulit. Tapi kita berharap taufik dari Allah Taala. Karena kalau sudah sampai tingkat ini, kecil semua di hadapan kita. Coba lihat bagaimana para sahabat yang sudah sampai ke tingkat ini. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ditawari apa? Tatkala dia ditawan, ditawari separuh kekuasaan Raja Romawi. Dinikahkan oleh anak putrinya. Dengan catatan murtad. Kalau mungkin kita masih tingkatan Islam, Masya Allah. Bisa selanjutnya taubat. Atau saya dakwahi itu anak. Ya kan? Mertua dakwahi Masya Allah. Tapi dia tidak. Kalaupun seandainya kau berikan untukku dunia dan seisinya aku tidak mau murtad. Ini sudah sampai kelezatan yang selalu luar biasa kalau dia berada di atas agama Allah Taala. Ini kwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, ini tingkatan yang karena para ulama adalah tingkatan yang paling tinggi dalam Islam dan ini sangat sedikit orang bisa sampai di atas. Ini kwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sampai dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh Tingkatan ini akan membawa seorang memiliki rasa malu yang sangat luar biasa. Malu sangat luar biasa. Inilah di bawah hadis Nabi SAW terkala Nabi SAW ditanya tentang seorang yang mandi sendirian dalam keadaan tidak berbusana. Apa kata jawaban Nabi SAW? Wallahu ahaku ayustahyamin. Allah lebih layak engkau malu kepadanya. Orang yang bisa mengamalkan ini tatkala ia bisa sampai ke tingkat ihsan. Ini ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah. Hada li ajli maqamil musyahadatil azim. Beliau mengatakan ini karena orang ini merasa selalu melihat Allah wa taala dari ilmu yang dia miliki dan sifat-sifat dan asma-asma nama-nama yang dimiliki oleh Allah wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Jadi ini dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, sedangkan yang paling tinggi adalah musyahadah. Dan ingat, tingkatan musyahadah bukan musyahadatul dzat, bukan menyaksikan zat Allah, membayang-bayangkan zat Allah, akan tapi maksudnya adalah musyahadah Rabbuna Allah tabaraka taala melalui sifat dan nama-nama yang dimiliki oleh oleh Allah tabaraka taala. Jadi kembalinya tingkatan ihsan ini kepada ilmu yang kita miliki tentang Allah tabaraka taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Kedua-duanya baik muraqabah maupun musyahadah pengaruhnya itu dalam amal. Baik tingkatan muraqabah maupun tingkatan musyahadah itu kembalinya kepada amal. Jadi dilihat dari amalnya, semakin dia sampai kepada tingkatan ihsan ini, semakin bagus apanya? Semakin bagus amalnya. Makanya Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kembalinya muara ihsan ini kepada amal. Semakin Sampai kita ketika ini semakin bagus amal kita. Awalnya kita Islam, kemudian tatkala naik tingkatan iman, makin bagus amal kita. Tatkala sampai ke tingkatan ihsan muraqabah, makin bagus amal kita. Tatkala kita sampai pada tingkatan musyahadah luar biasa. Ini khwani kaum muslimin jadi muara ihsan ini adalah amal kita kepada Allah tabaraka taala dan Allah berjanji Siapapun yang sampai tingkatan ini, maka Allah akan berikan untuknya surga dan Allah SWT akan berikan untuk dia ziyadah tambahan. Semakin ulama mentafsirkan dan Nabi SAW tafsirkan juga dalam hadis beliau bahwasanya ziarah tambahan dari nikmat surga adalah melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan dalam dunia, maka Allah SWT akan berikan balasan yang baik itu surga, dan juga Allah akan berikan nikmat tambahan yaitu melihat wajah Allah. Dan setiap mukmin, setiap mukmin sedikit banyaknya memiliki tingkat ihsan kata para ulama setiap mukmin sedikit banyaknya sudah sampai ke tingkatan ihsan. Tapi kadangkala satu bulan sampai ke tingkatan ihsan, bulan yang lain turun. Tapi minimal dia sudah sampai ke tingkatan ihsan karena selalu merasa diawasi oleh oleh Allah Subhanahu taala. Tapi kalau selama 24 jam dalam hidupnya merasa diawasi oleh Allah ini sangat jarang orang sampai ke tingkatan itu. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Itu ihsan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi ihsan kesimpulannya ihsan Dilihat dari sisi kepada sang Khalik, maknanya adalah pengertinya adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sedangkan ihsan dari sisi kepada makhluk, maknanya luas. Yaitu berbuat baik kepada semua makhluk dalam bentuk kebaikan apapun. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian Jibril alaihi salatu wasalam melanjutkan pertanyaannya. Qala fa akhbirni an sa'ah. Nabi SAW bersabda, menjawab, Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Maksudnya kapan terjadi hari kiamat? Mata sah. Dalam riwayat lain, Jibril mengatakan kapan terjadi hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Maksudnya kalau uh, per, uh, pertanyaan ini ditanyakan karena yang bertanya tidak tahu, maka yang ditanya juga tidak tidak tahu. Kapan terjadi hari kiamat? Karena kapan terjadinya hari kiamat merupakan salah satu di antara kunci gaib yang tidak disingkap oleh Allah Taala. Kapan terjadi hari kiamat tidak ada yang tahu. Allah Rabbul Alamin Subhanahu Jalla wa ala berfirman dalam surat Luqman ayat 34 Allah berfirman Inna Allah indahu ilmu saah sesungguhnya Allah tabaraka taala pada sisinya ilmu tentang kapan terjadi hari kiamat. Allah mengatakan juga dalam surat Al-A'raf ayat 187, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Kul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Allah mengatakan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka katakan ya Muhammad, kul innama 'ilmuha 'inda rabbi." Sunya ilmu tentang kapan terjadi hari kiamat itu ada di sisi Rabbku. La yujalliha liwaktiha illahu. Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan kiamat itu kata Allah Tabaraka Ta'ala berat. Allah SWT katakan sebelumnya tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya. La yujalliha liwaktiha illahu. Tidak ada yang dapat mendatangkan menjelaskan eh, Kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah Taala semata. Jadi kapan terjadi hari kiamat ini tidak ada yang mengetahuinya. Maka dalam Islam siapa yang mengabarkan kapan terjadi hari kiamat, maka sama halnya dengan orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Dan dalam Islam siapa yang mengaku mengetahui perkara gaib maka dia keluar dari Islam. Allah tabaraka taala perintahkan nabi kita yang mulia sallallahu untuk mengumumkan kepada semua makhluk Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan kepada semua manusia ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib tidak di langit dan tidak di bumi kecuali hanya Allah semata. Maka tatkala seorang mengaku mengetahui perkara yang gaib, bukan hanya dalam urusan kapan terjadi hari kiamat akan tapi dalam semua perkara yang gaib. Yang masuk dengan perkara yang gaib adalah perkara yang tidak kita lihat, perkara yang tidak kita lihat dan perkara yang belum terjadi. Ini tak tatkala kita bisa mengetahuinya, mengatakan, maka hakikatnya kita mengklaim diri kita mengetahui perkara yang gaib. Padahal Allah Taala mengatakan, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini khani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Namun kadangkala seorang itu mengetahui perkara yang gaib tatkala dia diangkat oleh Allah menjadi roh rasul. Itu pun tatkala Allah beritahu. Kalau tidak tidak ada yang tahu alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin. Allah tabaraka taala mengatakan dialah Allah satu-satunya zat yang mengetahui perkara yang gaib. La yudhir Allah SWT tidak tampakkan, tidak singkap perkara gaib tadi kepada siapapun. Ahadan. Kepada siapapun. Kemudian Allah kecualikan illa manir tadah min rasul. Kecuali orang-orang yang Allah ridai dari kalangan para utusan-utusan Allah Taala. Dan itu kadang-kala kita dapati Nabi SAW mengkhabarkan tentang perkara yang gaib. Ini siapa yang memberitahu? Allah Tabaraka Ta'ala. Kalau seandainya tidak diberitahu, maka beliau tidak tahu. Kalau seandainya Nabi SAW tahu gaib, maka tentunya Nabi tahu racun yang diletakkan di paha kambing. Tatkala dihidangkan oleh seorang wanita Yahudi. Seorang wanita Yahudi ingin mengetes, benar tidak beliau ini jujur. Karena itu pengakuannya. Karena Nabi SAW tanya, kenapa engkau meracun? memberikan makanan dalam keadaan diberi racun. Dia mengatakan, saya ingin mengetes. Apakah engkau jujur atau tidak? Kalau seandainya engkau nabi, pasti engkau akan diberitahu. Tapi kalau engkau pendusta, pasti engkau akan mati. Awalnya dimaafkan oleh Nabi akan, tapi karena ada beberapa sahabat yang langsung mati memakan racunnya, maka dia dikisos. Diberi, dia bertanya, mana daging kambing yang paling disukai? Bahagian mana yang paling disukai oleh Nabi? Maka dikatakan dirok paha depan. Ini paling disukai oleh Nabi SAW. Tapi ini bukan sunnah ya. Ini bukan sunnah. Karena memang itu yang paling lezat. Bukan sunnah, sunnah. Makan dirak. Akhirnya itu yang banyak diberikan racun olehnya. Maka tatkala Nabi makan, tulang yang memberitahu. Dan itu sebagian sudah ditelan oleh Rasulullah SAW. Tapi Allah tahan racunnya di leher beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Sampai akhirnya Nabi SAW katakan, tahanlah. Karena ini dia mengabar kepada aku bahwasanya dia beracun. Nabi. Kabarkan oleh Allah. Kalau memang Nabi tahu perkara gaib, maka Nabi tahu itu. Ya. Dan sangat anehnya, banyak orang mengetahui perkara yang gaib, dari ucapan saja dia tidak tahu perkara gaib. Kita ingin meramal, kita ingin meramal, datang ke tukang ramal, kita ingin ramal, dia yang pertama ditanyakan namamu siapa? Kalau dia tahu gaib, kenapa dia tanya? Seharusnya dia tahu nama. Iya, bapak ini nggak betul berarti. Bapak mau ngeramal saya, tapi nama saya saya nggak tahu. Ya sudah tinggal karena tidak ada yang mengetahui perkara kecuali Allah. Kalaupun diberitahu, tahu maka ini ada uh, ta'awun uh, saling tolong menolong antara dia dengan jin. Maka ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, Islam telah menjelaskan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Keyakinan yang harus kita yakini. Maka orang yang mengaku-ngaku mengenai perkara yang gaib, maka dia keluar dari Islam. Karena ini merupakan akidah yang sangat jelas, yang telah ditegaskan oleh Allah dan ditegaskan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Nabi SAW ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat, Nabi SAW mengatakan, Mal mas'ulu anha bi'alama minasai. Yang ditanya dengan, yang, ber, yang, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Jadi sama-sama tidak tahu. Maka Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan, Fa'akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Memang kapan terjadi hari kiamat tidak tahu, akan tapi dengan karunia Allah, hikmah Allah, Allah Tabaraka Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang kalau seandainya tanda tandanya sudah muncul, maka menunjukkan hari kiamat sudah sudah dekat. <clears throat> hari kiamat sudah dekat. Nabi SAW katakan, Qal, Nabi SAW menjawab, Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nabi SAW katakan, tatkala engkau melihat, tandanya adalah tatkala engkau melihat seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ini yang pertama, tanda yang pertama yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua wa al hufat al-urat al-ala dan engkau melihat orang-orang yang tidak bersandal dan orang-orang yang tidak berpakaian ala miskin ri'asya yang kerjanya mengembalakan domba gembala kambing itu kerjanya sehari-hari akan tapi tak kalah engkau dapati mereka tatawaluna fil bunyan mereka membangun bangunan yang tinggi membangun bangunan yang tinggi apa yang dimaksud dengan tinggi ini tinggi bangunannya mesinnya tinggi tidak tidak tinggi rumah antum tinggi tidak Rumah antum tinggi tidak? Tinggi ya Pak? Rumah antum tinggi. Para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat Nabi SAW, kalau mengangkat tangannya sampai ke atap Itu rumah mereka. Nabi SAW tatkala salat malam hadis Aisyah Nabi salat kalau sujud apa yang dilakukan Nabi? Kalau mau sujud apa yang dilakukan Nabi? menyentuh kaki Aisyah supaya menarik karena tidak cukup. Kalau antum sholat di kamar antum perlu antum gini kaki istri antum masih luas berjamaah pun bisa. Bahkan jamaah musola karena mungkin nggak banyak. Kalau suruh ke rumah cukup karena rumahnya luas dan rumah tinggi tinggi. Jadi hukumnya apa bangun rumah tinggi? Apa hukumnya? <clears throat> Hah? Mubah gitu ya? Saya nggak pernah ulama mengatakan mubah. Ada yang mengatakan haram. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan haram. Ada yang mengatakan makruh. Ini pendapat para ulama rahimahullah taala. <coughs> Akan tapi tentunya yang makruh, yang paling saya adalah makruh jika seandainya di luar kebutuhan. Ini yang melegakan jiwa kita. Di luar kebutuhan. Ini khani kaum muslimin muliakan. Bahkan Umar bin Khattab memberikan keputusan dari negara berapa boleh seorang itu membangun rumah, lebar dan tingginya. Itu keputusan negara. Kalau kita sekarang nggak ada yang mengatur itu. Banyak uang antum bangun sebesar-besar tidak apa Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah Taala, tapi tentunya kita tidak membahas masalah ini. Ah, seingat saya pernah kita bahas tatkala kita membahas musuh al syariah, syar'iyyah. Tatkala saya kira mungkin di bab pertama tatkala kita membahas kalau antum masih bersama dengan kita ingatan pembahasan kita yang pernah kita bahas tatkala ada seorang datang kepada Ammar bin Yasir atau Salman Al-Farisi waktu itu beliau sedang membangun membangun rumah. Ditanya sedang apa? Maka beliau jelaskan hukum ini. Kecuali ini semuanya akan berakibat buruk bagi seorang hamba kecuali apabila uh, dia lakukan itu sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Jadi tanda hari kiamat disebutkan Nabi Sallam dalam hadis ini dua. Pertama seorang budak sahaya melahirkan tuannya Kemudian orang-orang yang tidak bersandal, orang-orang yang tidak berpakaian, tidak berbusana dan orang-orang miskin suatu saat mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Tanda hari kiamat, para ulama mengatakan ada dua. Pertama ada tanda sugra, tanda kecil dan ada tanda kubro, tanda besar. <clears throat> Kalau tanda kubro itu bagaikan biji yang ada di kalung. Kalau sudah terbuka kalung tadi, tidak ada pengaitnya, maka biji tadi akan berlepasan. Begitulah dengan tanda yang besar. Kalau satu sudah muncul, maka yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya akan terus bermunculan dalam waktu yang tidak panjang, tidak lama. Sampai ditiupkan sangka, sangka kala. Di antaranya, Dajjal. Keluarnya, Dajjal turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, munculnya Imam Mahdi. Kemudian apa lagi? Ya'jud dan Ma'jud. Terbitnya matahari dari dari barat. Ya, terbit matahari di barat dan tenggelam di di timur. Ini beberapa contoh di antara tanda-tanda besar yang Nabi SAW ibaratkan bagaikan biji yang ada atau mainan yang ada di kalung. Tatkala terlepas ujungnya maka akan terlepas seluruhnya. Ini kalau sudah tanda besar satu muncul. Seperti misalnya Dajjal muncul. Maka tidak lama kemudian kita lihat cerita dari hadis Nabi Sallam akan turun Nabi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tidak lama kemudian keluar Yajud dan Ma'jud dan seterusnya. Ini khwani kalau tanda besar. Dan kita lihat tanda besar belum satu pun yang keluar alhamdulillah. Jangan antum berharap cepat. Wah, cepat so merasakan gimana zaman Dajjal. Luar biasa antum mau ketemu Nabi Isa tapi antum harus menghadapi fitnah fitnah dajjal. Bahkan kita diperintahkan oleh Nabi SAW dalam setiap salat kita untuk berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah. Jadi ini tanda besar. Adapun yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah dua tanda kecil dan tanda kecil sangat banyak Baik, Jadi tanda kecil sangat banyak. Bahkan sebagian ulama menghitungnya puluhan, bahkan sebagian mereka menghitungnya sampai ratusan. Ini tanda-tanda kecil. Sampai ikhwan kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala sampai meninggalnya Rasulullah itu juga termasuk tanda kiamat. Nabi Wasallam katakan hitunglah enam hal yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Nabi Sallam katakan mauti wafatnya aku. Kemudian Nabi Sallam kabarkan juga ditaklukannya Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi Sallam. Jadi tanda-tanda kecil itu sangat banyak. Ya, tanda-tanda kecil sangat sangatlah banyak. Dan semakin hari, semakin bertambah tahun kita semakin banyak melihat tanda-tanda kecil. Dari tanda-tanda hari kiamat. Semakin dia banyak, semakin dia lengkap, maka akan muncul tanda besar. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi tanda-tanda kecil sangat banyak dan itu telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Maka sebagian ulama telah menulis khusus tentang tanda-tanda ini supaya kita terjauh dari fit, fitnah. Terjauh dari fitnah. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka taala. Dan yang disabdakan Nabi SAW adalah dua tanda kecil. Yang pertama antali dal amatu rabbataha antali dal amatu rabbataha engkau melihat tatkala engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya para ulama menyebutkan beberapa pendapat tentang apa maksud seorang budak melahirkan tuannya pendapat pertama mengatakan seorang budak melahirkan tuannya maknanya adalah hari itu adalah hari yang banyak sekali terjadi kedurhakaan seorang anak terhadap orang tuanya sehingga sang anak menjadikan ibunya di sisinya seperti seorang budak. Antum tahu apa kerja budak? Apa kerja budak? Hah? Apa? Melayani tuan. Itu kerja budak. Ini melayani kerja, layanan kerja. Maka beliau, para ulama rahmatullah mengatakan, min haitsu asab wad-darb wal-istikhdam wal istihana. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari sisi seorang anak akan durhaka tatkala dia mungkin berani mencela orang tuanya dan ini kita lihat. Bahkan memukul orang tuanya, bahkan menjadikan orang tuanya sebagai pekerja di rumahnya. Ini termasuk wal istihana meremehkan orang tua. Tidak menganggap orang tua. Sudah minta pendapat dengan ayah dan ibu sudah tua payah. Sudah tua payah. Ya kalau mungkin sudah pikun jangan kalaupun seandainya sudah pikun nggak perlu untuk ucapkan itu. Layakkah kita mengatakan itu padahal dia adalah orang tua kita? Tidak layak. Kalaupun antum tidak mengambil pendapat jangan ucapkan itu. Nah, sudah tua payah. Ini meremehkan. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Istighdam Beliau mengatakan istikhdaf yaitu menjadikan orang tua sebagai pembantu rumah tangga. Ada sebagian mengatakan, ibu saya kalau disuruh nggak kerja tetap mau kerja di rumah. Ya kalau seandainya antum tidak menyuruh nggak masalah, tapi alangkah baiknya antum antum tahan supaya dia jangan jangan yang bekerja. Antum tahan. Kalau dia tetap ya urusan dia. Akan tapi mungkin ibu tadi kerja, karena memang tidak beres di rumah. Karena orang-orang tua itu biasanya tangannya tidak mau diam. Ya karena sebenarnya memang antum tidak nyuruh kerja, tapi secara tidak langsung antum nyuruh kerja. Karena banyak pekerjaan di rumah yang tidak terselesaikan. Antum undang ibu ke rumah. Akhirnya dia kerja. Maka ini kaum muslimin muliakan oleh Allah salah satu di antara penjelasan para ulama yang dimaksud dengan seorang budak melahirkan eh, seorang uh, ya afan seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya akan terjadi banyak kedurhakaan. Dan kita lihat Masya Allah sekarang bukan hanya sekedar mukul, bukan sekedar menghina, akan tapi sampai membunuh terjadi di zaman kita. Ini makna yang pertama. Yang kedua maknanya, ini perkataan Imam Ibn Rajab, bahwa yang dimaksud dengan seorang budak melahirkan tuannya adalah banyaknya terjadi penaklukan-penaklukan negeri-negeri kafir di tangan kaum muslimin. Sehingga banyak sekali budak-budak wanita yang masuk ke negeri-negeri Islam. Khawani kaum muslimin muliakan oleh Allah Taala. Sehingga hadis ini menggambarkan kaum muslimin akan menguasai banyak negeri. Dan di daerah-daerah kaum muslimin akan terjadi banyak, akan akan didatangkan banyak budak-budak. Dan ini sudah terjadi kaum muslimin muliakan oleh Allah. <clears throat> Kemudian pendapat yang ketiga ini dilihat dari sisi bahwa dia seorang budak tatkala dia bisa hamil dari tuannya dan melahirkan anak, maka budak tadi otomatis otomatis apa? Merdeka tatkala sang tuan meninggal. Si fulan beli budak. Si fulan beli budak atau dia punya budak wanita. Dan budak wanita ini akadnya adalah akad jual beli. Akadnya adalah akad pemilikan, bukan ijab kabul ya, sebagaimana tatkala kita memiliki istri kita. Jadi akadnya adalah akad pembelian. Kita beli atau mungkin sebagai bahagian dari jihad syar'i yang ada. Maka tatkala kita punya budak, kemudian kita berhubungan badan dengan budak tadi, dan budak tadi hamil dan melahirkan anak dari kita, maka anak tadi adalah anak mer merdeka karena bapaknya merdeka. Bapaknya merdeka. Maka tatkala dia melahirkan anaknya dari sang tuan, nanti kalau sang tuannya meninggal, ini budak otomatis merdeka. Ini disebut dengan ummu walad. Budak ini otomatis merdeka. Budak wanita ini otomatis merdeka. Jadi sepertinya memerdekakan dia siapa? Tuannya. Yang mana tuannya adalah anaknya. Jadi kenapa dia merdeka? Karena sebab anaknya. Maka sepertinya anaknya ini yang memerdekakan dia. Ini khwani kaum muslimin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga pendapat disebutkan para ulama. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua atau tanda hari kiamat yang kedua adalah engkau melihat seorang yang tidak bersandar, seorang yang telanjang, tidak berbusana, kemudian miskin, kerjanya mengembalakan domba. Mereka suatu hari akan berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Dan ini kuani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Telah kita lihat sebagaimana kata para ulama bahwasanya orang-orang yang tadinya bukan orang mulia, bukan orang terdepan, akan tapi mungkin karena harta yang dia punya akhirnya mereka jadi pemimpin. Akhirnya jadi pemimpin, harta dia banyak, akhirnya jadi pemimpin dan kerjanya adalah yusayyidun al-mabani al-aliyah mubahatan wa tafakhuran ala ibadillah. Membangun bangunan tinggi yang tujuannya tujuannya adalah berbangga-bangga dan tujuannya adalah untuk menganggap bahwasanya dia yang, yang lebih mulia, dia yang lebih lebih mulia di sisi hamba-hamba Allah taala yang lain. Ini maksud daripada sabda Nabi kita yang mulia SAW. Sebelum kita tutup pembahasan tentang masalah sholat saat tanda hari kiamat, perlu diketahui bahwasanya tanda-tanda hari kiamat tatkala dikabarkan Nabi tidak mesti dia tercela kalau dilakukan. Ini perlu dipahami. Tanda-tanda hari kiamat yang disabdakan oleh Nabi tidak mesti tercela. Tidak mesti tercela karena sebagian orang mengatakan ah, itu coba, coba lihat bangun seperti itu ini dan seterusnya ini menunjukkan tercela karena itu tanda hari kiamat. Tidak mesti tanda hari kiamat itu ter tercela. Kalau semua tanda hari kiamat tercela, maka Nabi Isa tercela. Karena tanda hari kiamat turunnya Nabi Isa. Jadi tanda hari kiamat tidak mesti tercela, tergantung kepada keadaannya. Tergantung kepada keadaannya disabdakan Nabi Shallallahu sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala membangun bangunan yang tinggi, karena untuk berbangga di luar dari kebutuhan, maka ini tentunya tercela. Tapi tak kalah membangun bangunan yang tinggi karena memang dibutuhkan. Karena memang dibutuhkan, memang itu sesuai dengan kebutuhan kita, maka ini tentunya tidak tidak tercela wallahu taala alam. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Kemudian laki itu pun pergi yaitu Jibril alaihi salatu wasalam pergi. Maka falabit kumalia, aku terdiam beberapa saat. Dalam sebagian riwayat mengatakan tiga malam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya kepada Umar, ya Umar, tahukah engkau siapa kemarin laki-laki yang datang itu? Maka Umar mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Ini kewajiban kaum muslimin muliakan oleh Allah. Jadi hadis pertanyaan Jibril dan jawaban Nabi SAW itu menggambarkan tentang seluruh ajaran Islam secara garis besar tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan, kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga ada faidahnya dan kita berikan kesempatan selanjutnya walaupun waktunya sedikit, kita berikan kesempatan untuk uh, tanya jawab. Bagi antum yang ingin bertanya dalam pembahasan ini maupun dalam pembahasan yang lain persilahkan. mobil ambil bulletin, buletin Pak Jul buletin di mobil buletinnya mau diambil Ya, fadal kalau ada yang bertanya, silakan. Sebelum uh, kita buka kesempatan tanya jawab, ini ada undangan yang mengundang anak pribadi dan keluarga. insya Allah pada tanggal 25 Januari berarti Ahad depan kami atas nama keluarga mengundang antum untuk menghadiri walimatul urs ya di tempatnya di eh, Binjai Kota Binjai di Pondok Pesantren Sabilul Mukminin tanggal 25 Januari jadi Ahad depan ya jam 10 sampai selesai jam 10 sampai selesai. Assalamualaikum Ustaz, hukuman apa yang diberikan kepada para homoseksual atau lesbian, benarkah para ulama kurang tegas terhadap perbuatan tersebut dalam pemberian hukuman? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah tegaskan bahwasanya hukumannya adalah hukuman hukuman bunuh. Ini hukumannya. Dan perlu diperhatikan bahwasanya hukuman hudud seperti ini yang menegakkan adalah pemerintah, hakim di satu daerah pemerintah. Potong tangan, rajam, kemudian had minum khamar dan seterusnya. Itu yang menegakkan adalah pemerintah. Jika seandainya pemerintah tidak menegakkan, maka itu tugas mereka dan kewajiban mereka dan mereka berdosa. Dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk menegakkan hukum ini. Ya, tidak ada kewajiban kita untuk menegakkan hukum ini kalau pemerintah tidak menegakkan. Ini tidak benar kalau dikatakan maksudnya ulama tidak tegas. Mereka telah menjelaskan itu sesuai dengan hadis yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Akan tetapi kita ingat bahwasanya penegakan hukum kriminal seperti itu yang menegakkan adalah pemerintah kita. Wallahu taala. Ini pertanyaan tentang masalah ihsan dalam pembunuhan. Maka kita katakan bahwasanya yang paling baik dalam timbangan syariat tatkala melaksanakan hukuman mati bagi seseorang maka yang paling baik dalam kacamata Islam adalah dengan dia apa? dengan dipenggal leher itu yang paling baik dan kita sudah sebutkan tadi bahwa ini yang paling mudah dirasakan oleh yang dibunuh yang dijatuhkan pada hukuman mati tapi kalau seandainya dengan ditembak maka ah, para ahli sudah mengatakan dia butuh untuk meregang nyawanya kurang lebih paling cepat 10 menit ini 10 menit, bukan waktu yang yang singkat 10 menit. Tapi kalau seandainya dipancung maka seketika terpancung maka ketika meninggal. Ini kita berbicara sesuai dengan syariat Islam. Lalu bagaimana kalau sana dilakukan tidak sesuai dengan syariat itu urusan mereka, bukan urusan kita itu urusan para pemerintah yang tidak sesuai dalam melaksanakan hukum tadi. Wallahu taala. Taib, apa saja syarat-syarat keislaman seseorang? Apakah kaum muslimin pada umumnya pada saat sekarang ini sudah bisa dikatakan memenuhi kriteria sebagai seorang muslim? Taib kita katakan bahwa ketika kita membahas tentang masalah Islam, siapapun yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, maka kita hukumi secara zahir muslim. Kita hukumi secara zahir muslim kalau memang dia mengucapkan itu. Makanya pada pertemuan tatkala kita membahas tentang rukun Islam, Nabi SAW sangat mencela Usama bin Zaid tatkala ada seorang kafir yang mengucapkan syahadat di saat ia sudah ter uh, terdesak. Ya, tatkala dia sudah terdesak, Usama bin Zaid akan mengayunkan pedang ini mengatakan asyhadu alla ini mengucapkan syahadat. Maka Usama bersihat kala itu bahwa dia ini karena takut saja, maka dia masuk Islam. Maka dia enggak, maka Nabi SAW marah kepada Usama. Nabi SAW katakan, Aqatal tahu ba'da angkala la ilaha illallah. Apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan syahadat? Apa yang akan eh, waktu itu sama mengatakan membela dia membela diri dia mengatakan ya Rasulullah dia ucapkan itu karena dia takut. Maka Nabi SAW mengatakan, Halla syakat angkalbi. Apakah, kenapa engkau tidak belah saja dadanya? Sehingga engkau tahu dia mengucapkan ikhlas atau tidak. Apa yang akan engkau hadap, apa yang akan engkau lakukan tatkala engkau berhadapan dengan la ilaha illallah pada hari kiamat. Itu diulang-ulang oleh Nabi SAW. Makanya seorang sekarang kita dapati mengucapkan syahadat, zahirnya muslim, kita anggap muslim. Kita anggap muslim. Disolati kalau dia meninggal, solat. Didoakan kalau dia meninggal, doakan. Hukum zahirnya adalah muslim. Namun kita ingatkan bahwa seorang muslim hendaknya menunjukkan Islamnya secara zahir minimal. Setelah dia bersyahadat, dia tegakkan salat. Dia tunaikan zakat. Dia puasa pada bulan Ramadhan, dia melaksanakan haji jika ini mampu. Ini secara zahir. Namun para ulama rahimah taala berbeda pendapat tentang rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat dan kelima kalau ditinggalkan apakah dia kafir atau tidak. Tapi kalau yang poin yang pertama, kalau ditinggalkan jelas ijma para ulama dia keluar dari Islam. Dia bukan muslim. Yaitu tatkala dia meninggalkan syahadat la ilaha illallah. Tapi eh, dua, tiga dan empat serta lima itu ada khilaf. Makanya ikhwan kalau dia sudah syahadat maka kita hukumi muslim. Muslim. Jadi bagaimana masyarakat kita? Masyarakat muslim karena zahir mereka semua mengucapkan syahadat. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz mohon penjelasan bagaimana hukum menerima uang yang diberi seorang yang bekerja di bank riba. Apakah boleh Ustaz? Baik, hadiah yang diberikan kepada kita hukum asalnya adalah halal. Hadiah yang diberikan pada kita hukum asalnya adalah halal. Jadi tatkala seorang muslim memberikan kepada kita hadiah hukum asalnya adalah halal. Maka Nabi SAW katakan tahadu tahadu. Berilah hadiah antar sama kalian maka kalian akan saling cinta mencintai kata Nabi. Jadi hukum menerima hadiah adalah halal, mubah, boleh. Bahkan sebagian hadiah tidak boleh ditolak. Diberi susu, minyak wangi, dan wisada kata Nabi bantal tidak boleh ditolak. Ini kata Nabi SAW. Jadi hukum asal hadiah adalah mubah, boleh, boleh diterima. Jadi tatkala ada seorang muslim berhadiah, hadiah antum jangan tanya ini halal atau tidak akhi. Antum ditampar Halal atau haram ini? Dari mana antum dapat? Coba buktikan kalau antum ini dari halal. Tidak perlu. Terima saja. Ya, terima saja. Ini hukum asalnya. Namun jika saatnya suatu saat antum diberi hadiah, jelas-jelas antum tahu hadiah itu adalah haram, dari hasil haram, maka jangan antum terima. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an tatkala diberikan hadiah oleh budaknya dia makan saja, dia tidak tanya-tanya. Kiranya budaknya yang ngomong ini dulu secara garis besar dia e, pura-pura e, menjadi tabib padahal dia bukan tabib kemudian dia tipu orang dengan itu diberi gaji berarti ini kan gaji yang tidak benar maka itulah yang kau makan maka Abu Bakar langsung masukkan tangannya ke mulutnya dan memuntahkan seluruh yang ada di perutnya ini kalau memang benar-benar jelas-jelas haram penghasilan yang haram tapi kalau tidak jelas, antum tidak perlu tanya-tanya. Karena itu langsung tanaktu, berlebihan. Nabi SAW mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Nabi SAW mengatakan, halakal mutanabti'un. Binasalah, kata Nabi, orang-orang berlebihan. Jadi pegang hukum asal dalam semua hal. Seperti sembelihan seorang muslim hukum asalnya halal, tak nggak usah antum persoalkan. Makan saja, antum jangan tanya, antum beli daging di mana ini? Halal nggak cara nyembelihnya? Tidak perlu antum tanyakan. Selama dia muslim, makan saja. Pegang hukum hukum asal sesuatu. Dan hukum asal sesuatu yang diyakini tidak boleh hilang karena sebab keraguan. Kecuali kalau antum lihat betul-betul, oh, saya tadi betul-betul melihat daging yang disembelih ini tidak menyebut nama Allah. Haramlah bagi antum. Nah, ini, ini pegang hukum asal. Jadi hadiah dari selama dia muslim terima. Kecuali kalau antum jelas hadiah tadi memang dari hasil yang haram, maka antum jangan terima wallahu taala alam. apa pembangunan hotel yang super tinggi di Mekah di dekat Ka'bah itu menyalahi aturan syar'i? Sesuai dengan kebutuhan antum tanya Pak Raja, betul. antum <laughs> tanya Pak Raja Abdullah. Hah? Antum tanya pemerintah, ini butuh nggak bukan? Buat hotel-hotel tinggi gini. Butuh kata mereka ya sudah. Ah menurut anak nggak butuh, antum ya. <laughs> antum nggak butuh, ya, menurut mereka butuh. Tapi kawan kaum muslimin sekali lagi saya katakan mau saya tanda hari kiamat bukan termasuk bisa langsung kita katakan ini tercela kalau dilakukan. Abdullah bin Amr bin As pernah atau Abdullah bin Umar pernah berjalan di Mekah sambil membawa kudanya dia mengatakan, "Bagaimana keadaan kalian wahai umat Islam? Kalau seandainya bangunan-bangunan di sini sudah melebihi gunung-gunung yang ada padanya. Bagaimana keadaan kalian?" Beliau katakan itu. Berarti ini menunjukkan beliau pernah mendengar dari Nabi SAW akan terjadi seperti itu. Di mana keadaan umat Islam kacau keadaan umat Islam jauh dari agama. Itu dikabarkan oleh Nabi Wasallam. Tapi bukan berarti perbuatan itu ter tercela. Kalau mereka butuh, ya urusan mereka. Kalau mereka tidak butuh juga urusan mereka. Lalu pertanyaan ini kenapa para ulama mendiamkan? Ya urusan ulama. Memang kalau seandainya ulama diam, nanti antum di akhirat akan ditanya, kenapa syekh, syekh itu diam? Antum ditanya, tidak, bukan urusan antum. Maka kita selalu katakan yang harus antum pikirkan adalah yang menjadi urusan kita, kewajiban kita. Yang kewajiban orang nggak usah antum pikirkan, karena orang Indonesia ini banyak sekali mikirkan urusan orang lain. Urusan dia tak terselesaikan nah ini. Urusan orang lain sibuk. Kenapa ya para ulama tidak mewajibkan jihad? Itu bukan urusan antum. Antum yang diwajibkan oleh Allah adalah belajar diwajibkan oleh Allah adalah baik ibadah sesuai dengan eh, itu antum lakukan. Yang bukan urusan kita nggak usah di nggak nggak usah dibahas. Dan ini bukan berarti menolak hukum jihad, menolak hukum bukan. Akan tapi sesuai dengan kewajiban kita. Allah mengatakan la yukallifullah nafsan illa usaha. Kalau antum bahas-bahas toh akhirnya apa? Sekarang orang banyak kenapa ulama ujungnya apa? Antum duduk di warung kopi bahas masalah jihad, ujungnya apa? Gak ada. Tidak ada hasilnya, sia-sia. Bukankah Nabi kita yang mulia salam mengatakan menusni islamil mar'i ya malayani. Termasuk tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, tidak dunia dan tidak akhirat. Ya kalau nggak ada manfaatnya sudah tinggalkan. Bukankah lebih bagus untuk pergi masjid, salat dua rakaat, baca Quran, berpahala antum. Dan para membahas kenapa ulama, kenapa ini, kenapa ini. Antum bahas tentang dunia Islam, adalah antum hidup di mana? Di Sumatera Utara, mungkin di kabupatennya, mungkin pula di di desanya. Antum bahas tentang masalah dunia internasional. Maka kadangkala kita agak panas juga ngomongnya, keras juga ngomongnya. Kenapa gini pula? Saya tanya, apa profesi antum? Mohon maaf, bukan merendahkan antum, bukan. Tapi profesi antum apa? Ya kenapa Ustaz? Ya kalau antum profesinya itu, sudah antum bagus-bagus saja kerja. Nggak usah bahas masalah itu. Ada orang yang membahas itu. Bahkan dunia Islam saja dalam oki itu tidak berhasil membahasnya antum yang kerjanya seperti itu di desa pula antum ingin bahas min husni min mani tapi sekali lagi kita katakan ini bukan berarti meremehkan uh, memperhatikan kaum muslim akan tapi antum lihat tuh apa antum berbicara kalau nggak ada gunanya kalau bisa mungkin antum datang ke rapat oki antum sampaikan apa yang antum ya itu bagus tapi kalau antum ngomong di warung kopi ngomong sama saya juga nggak punya suara di sana untuk apa Bagus antum baca Quran, hafal juz amma, ya baca kul huwallahu ahad, yang kata Nabi ta'dil al Quran, yang kalau kita membaca sama seperti membaca seperti Al-Quran jauh lebih bermanfaat. Wallahu ta'ala. Bagaimana sikap kita menghadapi tanda-tanda hari kiamat yang nampak pada hari ini? Jawabannya, kalau dia tercela jauhi. Kalau tercela jauhi. Ya, kalau dia tercela jauh. Ini beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama. Tapi kalau seandainya dia tidak tercela dan memang tidak bisa kita terlepas darinya, apa boleh buat? Tapi kalau memang dia tercela, seperti Nabi SAW katakan, masuk tanda hari kiamat banyaknya wanita-wanita yang membuka aurat. Nah, ini jauh ya hal-hal seperti itu. Dan ingatkan orang-orang tentang tanda yang buruk itu. Wallahu ta'ala Orang yang mencaci maki kita, apa kita membalas dengan hal yang, yang sama? Jawabannya lebih baik antum balas dengan yang baik. Allah Taala taala mengatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan hal yang baik. Tapi kalau antum dizolimi dicaci misalnya, antum ingin membalas, maka tidak masalah karena antum dizolim, tapi balas yang setimpal. Dia ngomong satu tentang antum keburukan, antum ngomong juga satu tentang dia. Tapi jangan dia ngomong satu antum ngomong sepuluh. Ini tanda orang munafik. Wa idza khasama fajara. Tanda orang munafik kalau dia bermusuhan dengan seorang maka dia melampaui batas dalam pembalasan. Jadi orang yang terzolimi boleh membalas sesuai dengan kadar kezoliman yang dilakukan pada dirinya. Tapi kalau saya antum balas dengan yang lebih baik, maka Masya Allah ini adalah hal yang baik. Bahkan Allah Taala mengatakan, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ kalau seandainya engkau membalas dengan yang baik, maka orang yang tadinya musuh bagi kamu akan menjadi teman yang paling dekat. Ini kata Allah Taala, Allah. Apakah ketika sholat berjamaah makmum juga wajib mengucapkan takbir ketika imam bertakbir? Rukuk, sujud, duduk di antara. Ya, jawabannya setiap naik dan turun kita takbir. Yang terjadi khilaf di kalangan para ulama adalah terwakilkannya membaca surah Al-Fatihah di sholat jahriyah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau untuk takbir, apalagi takbiratul ihram, ini wajib untuk ucapkan. Allahu Akbar. Ini termasuk rukun sholat. Dan naik turunnya juga kita bertakbir Allah alam. Apakah ketika melaksanakan salat fardu subuh atau maghrib atau isya secara sendirian bacaan ayatnya juga wajib dijaharkan? Jawabannya ya. Tatkala kita salat sendirian, bacaannya juga di dijaharkan. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah menitipkan anak kepada orang tua kita itu termasuk durhaka kepada orang tua? Antum, anak antum yang ngurus istri antum. Masa orang tua yang ngurus? Antum dari kecil sudah diurus, sudah besar <laughs> ngurus anak antum. Ah, nanti anak antum punya punya anak, cucu antum ah, ibu juga. Ya. Jadi alangkah baiknya kita katakan bahwasanya ibu jadikan ratu Gak bisa Ustaz karena anak anak gimana? Istri anak kerja. Jadi anak siapa kalau bukan ibu? Cari yang kedua. Solusinya <laughs> cari istri kedua sehingga istri yang pertama mungkin kerja, istri kedua di rumah. Kalau kerja juga cari yang ketiga. <laughs> ya kan? Aman. Wah, kalau gitu Pak nggak usah kerja. Bagus. Bagus. Tapi bukan berarti saya mengharamkan wanita kerja ya. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat silahkan. Ya, kalau nggak bisa ya cari pembantu. Maksudnya pembantu yang saya katakan tadi istri pertama, jadi istri kedua mungkin antum cari sehingga anak tadi tetap diasuh oleh orang-orang yang mungkin bisa mengasuhnya dengan baik. Kalau dikasih pembantu juga kadang-kala bermasalah. Ya, tapi kalau istri kan antum bisa ngarahkan, malamnya mungkin kalau salah antum bisa ini kan. Kalau pembantu paling dipecat salah dipecat. Cari pembantu lain gitu juga. Tapi kalau istri kan bisa kita didik. Jadi kalau seandainya kendala itu ada, anak tidak ada yang menjaga karena istri harus kerja, ya, nikah lagi yang kedua. Ini solusi baik ini masya Allah. solusi baik. Tapi mungkin yang di belakang tabir marah-marah. <laughs> Ibu-ibu bilang, itu bukan solusi baik Ustaz. Nah, itu solusi paling buruk yang kami dengar hari ini. <laughs> Boleh. Tapi pertanyaan terakhir terkait dengan bolehkah melaksanakan umrah lebih dari satu kali dalam satu kali perjalanan umrah. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Tapi ulama yang membolehkan, setahu kita, tidak boleh umrah itu dilakukan berulang dalam terus-menerus kecuali empat hari sekali. Misalnya untuk berangkat ke Mekah, paketnya mungkin di Mekah tujuh hari. Ya, tujuh hari, Ah, ini bisa antum dua kali berarti. Ini menurut pendapat ulama yang membolehkan. Berarti setelah empat hari selesai antum umroh, antum umroh hari ini, kemudian empat hari ke depan antum sudah tidak tidak umroh, maka empat hari yang kelima antum silahkan umroh lagi. Ini ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi kalau setiap hari, ini Allah alam. Hari Kamis antum umroh, kemudian Jumat umroh, hari Sabtu umroh, Ah, ini umrah mumpung ini, mumpung masih di Mekah. Tapi ini ada khilaf besar di kalangan para ulama memang. Cuman hati yang paling tenang mengatakan tidak. Satu kali perjalanan, satu kali umrah. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Sekali perjalanan, sekali umrah. Walaupun kita katakan ada khilaf. Cuman, kalaupun ada khilaf dan kita mengikuti pendapat yang membolehkan, coba lihat penjelasan bawabit yang disebutkan oleh para ulama. Bawabit yang disebutkan oleh para para ulama Allah taala alam. Jadi ada perbedaan, ya. ada perbedaan tentunya kita berlapang dada. Cuman kalau ditanya kepada kita mana yang lebih menangkan jiwa, jawabannya sekali perjalanan sekali sekali ibadah umroh. Wallahu taala alam. Dan kalau itu yang kita yakini insya Allah rezeki makin banyak karena kita optimis akan umroh lagi. Ya, kalau umroh mumpung kan sekali ini, oh. takutnya itu umroh terakhir. Karena antum tidak berpikir ke depan berdoa kepada Allah semoga rezeki dibanyakkan, semoga bisa kembali lagi. Antum tidak memiliki sifat optimis untuk bisa kembali. Sehingga memang antum berharap, ya, takutnya nanti saya nggak umroh lagi nih. Udahlah, ini perbanyak umroh. Ah, insya Allah diaminkan oleh malaikat. Antum memang sekali itu saja ke Mekah, ya kan? Tapi kalau antum berpikir cuma sekali, tapi berharap moga besok, insya Allah saya akan kembali lagi. Ah, terbukti antum kembali lagi. Nah, ini yang yang harus dicamkan setiap kita karena Allah Tabaraka taala berfirman dalam hadis kursi, "Ana inda husni dhanni 'abdi bi." Ketentuanku, ketentuanku, takdirku sesuai dengan persangkaan baik hambaku terhadap ketentuanku tadi. Maka antum harus optimis Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan untuk kita dunia dan dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman, bagaimana? Ada dua.